Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Radhiyallahu ankum wa bal umma kutiba alaihi la syurbu mahwihi wa maddu rijli lil mushaf ma lam yakun alal murtafi' wa yusannul qiyamu lahu kal alimi bal aula wa yukrahu harbu ma kutiba alaihi illa li gharadi nahwi siyanatin fa ghasluhu aula minhu wa yahrumu bil janabati al muqthu fil masjidi wa qira'atu Qur'anin biqasdihi walau ba'da ayatin bihaitsu yusmi'u nafsahu walau sabiyan khilafan lima afta bihin Nawawi wa binahwi haidin la bi khuruji talqin salatun wa qira'atun wa saumun wa yajibu qada'uhu la shalah bal yahrumu qada'uha alal auja wa taharatu tsaniyah al ghuslu wa huwa lughatan sayalanul ma'i ala syai' wa syar'an sayaluhu ala jami'il badani bin niyah wala yajibu fauran wa in asaw bisababihi bi khilafi najisin asaw bisababihi wal ashharu fi kalamil fuqaha dhammu ghaimihi lakin al fathu afsahu wa bi dhammiha mushtarikun bainal fi'li wa ma'il usli Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'allam wa ta'alim wal ifada wal istifada wa na'fa infaq sayyidina Muhammad sallallahu wa bal'u ma kutiba alaihi la syurbu mahwihi masih dalam pembahasan tentang keharaman yang berhubungan dengan Al-Quran Yaitu Yahrumu Kemarin keharaman yang terakhir yaitu tamzi guhu abasan merobek-robek Al-Quran Abasan dengan tanpa ada tujuan apapun Kemudian wabal kutiba diharamkan menelan Ma kutiba alaihi sesuatu yang ditulis di atasnya Al-Quran ada tulisan Al-Quran ditelan Hukumnya apa? Haram La syurbu mahwihi tidak diharamkan Meminum mahwihi uh, Apa ini? Hap, hapusan daripada tulisan Al-Quran Maksudnya seandainya ada tulisan Al-Quran Dimasukkan ke dalam air Kemudian dia minum airnya Eh, tulisan yang situasi dimasukkan ke dalam air, tulisan yang ada Al-Qur'annya dimasukkan ke dalam air kan luntur atau la mahwi sin la syurbu mahwihi tidak meminum lunturan daripada Al-Qur'an gitu. Jadi bekas lunturnya yang ada di tulisan tadi kita minum airnya seperti yang banyak terjadi sekarang ya dari tabib ya dari seorang uh, apa ini orang yang bisa ngobat-ngobati dengan ilmu ya Al-Qur'an ditulis itu ayat-ayat Al-Quran kemudian kemudian suruh masukkan ke dalam air kemudian kita minum airnya apakah itu haram tidak la syurbu mahwihi tidak haram meminum daripada lunturan Al-Quran wa maddur rijli dan memanjangkan menelonjorkan apa kaki lil mushafi kepada Al-Quran malam yakun semenjak tidak ada ala murtafiin semenjak tidak ada itu Al-Qur'an ala murtafiin di atas sesuatu yang terangkat. Wa yusannul qiyamu lahu kal alimi bal aula dan disunnahkan berdiri lahu untuk Al-Qur'an kal alimi sebagaimana disunnahkan berdirinya ketika ada orang alim bal aula bahkan berdiri untuk Al-Qur'an itu lebih utama wa yukrahu harku ma kutiba alaihi illa li gharadi nahwi siyanatin fa ghasluhu minhu dan dimakruhkan membakar sesuatu yang ditulis di atasnya sesuatu tadi ditulis Al-Qur'an maksudnya illa li gharadi kecuali kalau karena tujuan nahwi siyanatin semisal siyanah menjaga Faghasluhu maka membasuhnya itu aula minhu lebih utama daripada membakarnya. Pembahasan pertama tadi dikatakan haram menelan sesuatu yang ditulis Al-Qur'an. Jadi seandainya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ditulis dalam kertas, kemudian langsung ditelan. Seperti ngombe pil, ya seperti minum pil itu, ya langsung diminum. Langsung ke dalam tanpa dikunyah dulu. Langsung ditelan tanpa dikunyah dulu. Hukumnya apa? Haram. Loh kenapa kok haram? Kan tidak najis. Alasannya sebagian mengatakan najis. Loh tidak najis. Kalau sudah di dalam tidak dihukumi najis. Kenapa kok diharamkan? Sesuatu yang haram itu bukan harus karena najisnya. Kalau dicontohkan, seandainya ada najis kering, kotoran kering, seandainya ada ayat Al-Quran ditaruh di atasnya. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Ihana. Masa ada Al-Quran ditaruh di atasnya najis? Walaupun kering, tidak najis itu. Kering dengan kering, al-jaf bil-jaf, tahirun bila khilaf. Suci. Dengan tambah ada khilaf kalau kering dengan kering. Nah, ini juga sama. Bukan karena, bukan karena eh, apa najisnya sebetulnya keharamannya di sini karena ada ihana. Ketika dimasukkan ke dalam Hancurnya kan ketika di dalam, uh, sebelum hancur sudah bertemu dengan najis di dalam perut tadi itu. Karena itu diharamkan. Kalau mengunyah, aklu boleh. Kalau memakan kertas yang ada tulisannya Al-Quran, hukumnya boleh. Kenapa? Karena belum sampai perut sudah hancur, dikunyah. Ketika dikunyah kan sudah hancur, sudah terpisah huruf-hurufnya tadi itu. Ketika ditelan sampai ke dalam perut sudah tidak ada tulisan Al-Qur'annya. Lah itu ya apa? Kan ada air ludah bercampur dengan air ludah. Air ludah kan mustagdar. Enggak juga. Air ludah boleh ya di, tidak dikatakan mustagdar. Buktinya ya boleh masuhu linahwi halilatin ya. Boleh uh, menikmati air ludah daripada istri. Nah, karena itu tidak dikatakan mustagdar. Boleh kok. Itu alasannya. Jadi di situ kalau di apa ada iskal sebetulnya di mana? Eh, di ana itu jelaskan la yugalu innal mulaga fil batin la tunajjis li'anna naqulu fihi imtihan wa illa minajjis kama law di alquran ala najisin jafin yahrumu ma'annahu la yanjus Gala fin nihaya wa inna ma jawazna akluhu boleh kita makannya ya berarti dikunyah kalau makan itu annahu la yasilu ilal jawf karena tidak akan sampai ke perut illa waqad zalat suratul kitabah kecuali sudah hilang bentuk daripada tulisannya wis hancur sudah terpisah wa mislu fit tuhfa wa zada fiha wala tadurru mulagatu lirih bertemunya dengan air ludah itu apa apa membahayakan apa dikatakan itu mustaqdar enggak kenapa li annahu madama bi ma'dinihi ghairu mustaqdar karena semenjak masih ada di mulutnya tidak dikatakan mustaqdar wa min sama Ya, karena itu boleh kan jaza masuhu minal halilah. Boleh masuhu uh, apa ini menel, uh, mengemutnya ya minal halilah daripada halilah. La syurbu mahwihi. Ya, tidak haram meminum daripada lunturan daripada tulisan Al-Qur'an. Hukumnya tidak diharamkan, boleh. Ya, hukumnya boleh. Kalau ibarah muhni tidak dimakruhkan e, ditulis sesuatu dari Al-Qur'an kemudian dimasukkan apa? Kemudian kalau dikatakan minum airnya tidak haram boleh. Kalau nulis Al-Qur'an dimasukkan ke air hukumnya apa? Ya tidak apa-apa. La yukrah tidak dimakruhkan meletak, menulis sesuatu daripada Al-Qur'an kemudian dimasukkan ke dalam air untuk apa? Li syifa, untuk obat misalnya. Cuman ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram yaitu Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam mengharamkan memasukkan air ya ke dalam apa ini? E, ke dalam air kalau bukan ligostisiana. Kalau untuk maksud li syifa diharamkan seperti ibaratnya khilafan lima waga'a Ibnu Abdissalam fi fatawihi minat tahrim haram Ibnu Abdissalam mengharamkannya. Taib. Kemudian yang kedua situ dimakruh diharamkan menelonjorkan kaki untuk Al-Qur'an. Di depannya ada Al-Qur'an. Ditelonjorkan kakinya, hukumnya apa? Haram. Malam yakun ala murtafi semenjak tidak ada itu Al-Qur'an di atas sesuatu yang terangkat. Oh, Al-Qur'annya di atas bangku atau di atas meja, dia menonjorkan kakinya tidak haram. Yang diharamkan kalau sejajar dengan itu Al-Qur'an. Hukumnya apa? Haram karena termasuk izdira atau ihana. Ceritakan Al Habib Hamid bin Umar, Al Habib Hamid bin Umar eh, bin Hamid itu seorang aulia yang ada di Tarim. Dia apa? Termasuk daripada amalannya dia la yamuddu rijlahu fi baitin fihi mushaf dia tidak pernah menelonjorkan kakinya di dalam satu rumah yang di situ ada mushafnya Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an di dalam rumah walaupun di atas sesuatu yang terangkat, ya di atas lemari pun kalau perlu, dia tetap tidak mau menelonjorkan. Kenapa? Ikraman lil mushaf karena mulia karena mushaf. Ini adalah uh, amal daripada Al Habib Hamid bin Umar. Cuman hukumnya kalau dalam fikih hukumnya tidak haram kalau di atas sesuatu yang terangkat. Wa yusannul qiyamu kal alimi bal aula dan disunnahkan berdiri lahu untuk Al-Qur'an. Ketika diberikan Al-Qur'an inti dalam keadaan duduk berdiri. Berdiri menghormati daripada Al-Qur'an sebagaimana orang alim sebagaimana berdirinya untuk orang alim ketika ada orang alim datang berdiri Sunnah hukumnya apalagi Al-Qur'an, maka dikatakan bal aula bahkan berdiri untuk uh, apa ini? Untuk mengambil mengambil daripada Al-Qur'an, untuk menerima daripada Al-Qur'an itu disunnahkan sambil berdiri. Ojo lunggu langsung ngambil gini, hormati berdiri dulu. Ambil Al-Qur'an, setelah itu mau duduk terserah. Bal aula bahkan lebih utama Al-Qur'an. Loh apa harus Al-Quran? Tidak sesuatu walaupun tafsir. Walaupun tafsir cuman tafsir yang dikatakan Al-Qurannya lebih banyak. Kalau seandainya Al-Qurannya lebih banyak daripada tafsirnya berarti haram kan memegangnya. Karena memegang tafsir kalau lebih banyak Al-Qurannya diharamkan. Karena itu ketika menerima tafsir yang banyak Al-Qurannya tetap disunahkan berdiri untuk menerimanya. Kemudian Wa yukrahu di situ dimakruhkan harkuma kutiba aleh membakar sesuatu yang ditulis Al-Qur'an, ditulis di atasnya Al-Qur'an. Membakar yang ada tulisan Al-Qur'an hukumnya dimakruhkan. Illa li gharadi nahwi kecuali kalau bermaksud ada tujuan untuk menjaga itu Al-Qur'an. Takut nanti kalau tidak dibakar akhirnya jatuh ke bawah atau kena najis atau bisa diambil anak kecil dirobek-robek nantinya karena itu lebih baik dibakar aja. Hukumnya membakar apa? Hukumnya membakar kalau dengan tujuan seperti ini tidak dimakruhkan. Cuman nanti dikatakan faghslu aula minhu. Membasuhnya itu lebih utama daripada membakar. Kalau dengan tanpa ada tujuan apapun, bukan linah wisiyanatin, dan gawe ini dibakar Al-Quran, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh membakar tulisan yang ada Al-Qur'annya. Cuman kalau seandainya ada keperluan yang tadi itu seperti linahwi sianatin itu ghuslu aula. Boleh membakarnya, cuman membasuhnya itu lebih utama. Ya, cuman ya apa kalau seandainya kertas yang kemarin di iskal itu ya Kertas yang kalau dibasuh tetap tidak hilang ya kertas-kertas seperti kertas apa undangan itu kertas undangan hatta dibasuh dimasukkan ke air tidak akan luntur tulisan Al-Qur'annya. Iya, Pak. Nah, di situ ada ibarat di Fathul Alam fa in tayassarat. Fa in tayassarat ghusluhu, ya. Fa in tayassarat ghusluhu aula. Ya, kalau seandainya mudah untuk membasuhnya, maka lebih utama untuk membasuhnya. Kalau lam ta lam yatayassarat tidak mudah ya seperti itu. Sulit kan berarti kan untuk dibasuh. Tidak bisa ya tidak apa-apa dibakar. Hukumnya membakar boleh kalau untuk bermaksud tujuan untuk menjaga tadi itu. Cuman kalau bisa dibasuh ya dibasuh. <clears throat> Kemudian bukan hanya itu saja ya, bukan hanya kertas ya. Kayu seandainya ada ukiran-ukiran Al-Qur'annya, itu juga dimakruhkan kalau dengan tanpa tujuan sianah. kalau kayu tulisan Al-Qur'an dibakar. Ya kalau bukan because disiana hukumnya tetap makruh. Lalu ya apa itu Sayyidina Utsman? Ya mengerjakannya. Dikatakan Sayyidina Utsman membakar tulisan Al-Qur'an. Yang mana waktu itu mungkin bukan dari kertas ya. Allah alam. Walhasil Sayyidina Utsman membakarnya. Lah itu yuhmal ala annahu lisyana ya. Karena Sayyidina Utsman ingin menjaga daripada nanti akhirnya tidak ada yang bisa menjaga udah dibakar aja. Baik. Ya mungkin tulisan yang dulu tidak bisa tidak bisa luntur ya, akhirnya dibakar. Kemudian selanjutnya wa mobil bil janabah dan haram bil janabah karena sebab janabah haram karena sebab haram karena sebab janabah karena sebab junub apa al-muksu fil masjid diharamkan bagi orang yang junub Enam, empat seperti orang yang hadas kecil ditambahi dua lagi ya ini yang akan datang. Jadi haram bagi orang junub pertama apa? Pertama diharamkan bagi orang yang junub as salah salat. Diharamkan juga tawaf. Diharamkan juga masul mushaf memegang Al-Qur'an, diharamkan juga membawa Al-Qur'an sama persis. Hukumnya seperti orang yang hadas kecil, Cuma ditambahi lagi untuk orang yang junub. Kenapa? karena uh, hadasnya lebih besar daripada uh, uh, daripada hadas kecil. Dikatakan hadas besar kan junub itu. Tambahnya apa? Al-muksu fil masjid. Berdiam diri di masjid. Wa qira'atu Qur'anin bi dan membaca Al-Qur'an dengan maksud Al-Qur'an walau ba'dha ayatin, walaupun sebagian ayat. Diharamkan bagi orang yang junub mukus fil masjid berdiam diri di masjid. Lunggu di masjid. Hukumnya apa? Kalau junub haram. Hukumnya haram. Berarti mukus diem. Kalau cuman lewat tidak apa-apa. Lewat itu dikatakan lewat itu masuk satu pintu, keluar pintu yang lainnya itu lewat. Dakhala min babin wa kharaja min babin akhar. Itu dikatakan lewat. Nah, dia masuk dari satu pintu kemudian pintu keluar pintu lain. Lewat saja hukumnya apa haram? tidak Kalau dia junub, kalau seandainya dia lewat tidak diharamkan. Yang diharamkan itu mukus. Disamakan dengan mukus berdiam diri di masjid at tarodut mondar-mandir. Mondar-mandir itu masuk satu pintu, ya keluar pintu itu lagi. Masuk satu pintu, keluar pintu itu lagi, itu dikatakan tarodut diharamkan juga bagi orang yang junub. Berarti diharamkan bagi orang yang junub mukus berdiam diri di masjid atau tarodut atau mondar-mandir di masjid. Kalau seandainya dia cuma lewat di masjid hukumnya kan boleh. Lewat di masjid boleh, cuman kalau dengan tanpa ada hajah keperluan khilaful aula hukumnya. Lebih utama untuk tidak lewat. Oh ada untuk hajah itu seperti apa? Kalau dia jalan melalui jalan yang sebiasanya jauh kalau melewati masjid lebih dekat hajah itu Ada keperluan berarti itu Ya apa hukumnya? Kalau dengan tambah hajah khilaful aula Dan apa-apa saking lewat Lho apa? Lu cedek? Enggak Saking kepingin lewati masjid baik ketemu koncoku masalah Tidak ada tujuan apapun sebetulnya Nah itu hukumnya apa? Khilaful aula Lebih utama untuk tidak melewati masjid Dalam keadaan junub Kemudian diharamkan juga wakiraatu Qur'anin bigosdihi Diharamkan membaca Al-Quran bigosdihi bigostil Quran. Kalau dengan maksud membaca Al-Quran. Hukumnya haram. Jadi bermaksud untuk membaca Al-Quran saja. Au Atau bermaksud membaca Al-Quran dan zikir. Membaca zikir, eh, membaca Al-Quran dengan maksud dua. Yaitu bermaksud membaca Al-Quran dan zikir. Hukumnya apa? Haram juga. Yang diperbolehkan nanti yaitu ketika membaca Al-Quran di didikir bukan because til Quran ya because til dzikir atau because uh, mawaid ya dengan maksud dia ketika ceramah ya masalah junub ya atau perempuan ketika haid ya dia ceramah membawa ayat-ayat atau ayat-ayat Al-Qur'an cuman maksudnya dia itu untuk mawaid untuk nasihat tidak bermaksud Al-Qur'an nah, kalau bermaksud selain Al-Qur'an ya bermaksud selain Al-Qur'an Kemudian au atlaqo atau mutlak tidak niat apa-apa, hukumnya boleh. Berarti kesimpulannya kalau membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca Al-Qur'an atau dengan tujuan dua-duanya membaca Al-Qur'an dan yang lainnya hukumnya haram. Kalau dengan maksud tujuan selain Al-Qur'an saja atau atlako memutlakan tidak niat apapun hukumnya boleh. <clears throat> Kalau dengan maksud selain Al-Qur'an itu seperti bigos didikrin ya, dengan maksud dikir au mawaid atau nasihat atau bigos dikisosihi cerita-ceritanya mengambil cerita dari Al-Qur'an, cerita nabi atau yang lainnya. Awit tahafud Tahafud yang ada di ibarah dalam kitab fikih itu bukan tahafud menghafal, bukan. Tahafud di sini masih tahasun untuk menjaga Al-Quran dari kena najis atau tangannya orang kafir itu tahafud. Di situ tahafud maknanya tahasun bukan tahafud menghafal. Dari jin baca kok dari orang kafir ya. Ah? Dari jin. Eh, dari jin ya. Menjaga ah. diri dari jin ya tahafud. Bukan maksudnya bukan menghafal. Eh, sebagian eh, anak-anak uh, memahami tahafud menghafal. Kalau seandainya junub atau haid perempuan yang haid boleh berarti menghafal Al-Qur'an enggak? Tetap tidak boleh. <clears throat> Walaupun katanya ya ndak ini surat yang dibaca ini ndak ada selain di dalam Al-Qur'an. Ada kadang-kadang surat itu ya bisa dipakai untuk berzikir, doa kadang-kadang ya dan kadang-kadang itu Al-Qur'an. Ada kadang-kadang apa khalis murni itu Al-Qur'an seperti surat Al-Ikhlas. Itu murni Al-Qur'an. Apa boleh dibaca? Kalau dengan maksud yang lain, ya seperti sebelum tidur dia baca qul ahad dalam keadaan junub, ya boleh tetap. Pokok dengan maksud, dengan tujuan bukan membaca Al-Qur'an. Walau ba'dhu ayatin walaupun sebagian ayat. Walaupun sebagian ayat. Bahkan di al Karim walau harfan. Walaupun satu huruf. Lu ya apa? Baca satu huruf bukan Al-Qur'an. Enggak, ketika dia ada tujuan untuk membaca Al-Quran Walaupun masih satu huruf Kemudian dia berhenti Dengan tujuan baca Al-Quran haram Cuman haramnya bigostihi bukan dengan membaca Al-Quran Karena dia tidak dikatakan membaca Al-Quran Mas Satu huruf kok Jadi haramnya itu karena dia bermaksud ingin membaca Al-Quran Satu huruf masih dibaca berhenti Tetap haram dia, dosa Dengan tujuannya dia Dengan gosduhu Nah, di situ dikatakan Busul Karim walau harfan minhu wahai sulam yagra minhu jumlatan mufidah ya'sam ala ghasdihi al ma'siyah wa syuru'uhu fiha la likaunihi gorian. Bukan karena dia membaca, karena belum baca dia, masih satu huruf. Tapi diharamkan ya hadisnya itu karena ada hadis riwayat la yagra'il junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Janganlah membaca junub orang yang junub wal haid dan orang yang perempuan yang haid syai'an sedikit pun daripada Al-Qur'an. Tapi di situ dikatakan membaca Al-Qur'an itu ada syarat-syaratnya. Dikatakan membaca Al-Qur'an di situ ada syarat-syaratnya. Yang pertama, diharamkan membaca Al-Qur'an syarat yang pertama yaitu kaunuhu bi kaunuha bi qasil qiraah wahdaha au ma'a Pertama, kalau memang dia membacanya dengan maksud Al-Quran saja atau bersama yang lainnya. Kalau tidak bermaksud Al-Quran, ya bermaksud dikir, mawaid, gisos, tahafud, dan seterusnya, itu di, tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Syarat yang kedua, kaunuha naflan. Membaca Al-Quran itu naflan, suatu yang sunnah. Kalau suatu yang wajib, seperti membaca fatihah dalam sholat, sedangkan dia fakiru tahuren dia junub tidak ada air untuk mandi, tidak ada turab untuk tayamum. Dia wajib sholat tetap. Ya apa membaca Al-Quran? Tidak apa-apa karena itu wajib. Karena itu wajib. Atau nadar. Nadar dia kalau seandainya sembuh dia mau membaca Al-Quran. Ternyata waktu sembuh dia dalam keadaan head atau Ya, kalau junub langsung atau dalam keadaan junub tidak ada air untuk mandi, tidak ada turap untuk tayamum. Ya apa yang hukumnya? Wajib tetap membacanya. Boleh apa enggak? Boleh tetap membacanya. Bahkan wajib. Nah, berarti situ syaratnya harus naflan. Kemudian hendaknya dari orang muslim, mukallaf. Kalau orang kafir enggak apa-apa. Berarti syaratnya ya pokok orang kafir tidak muanid ya. Tidak e, niatnya cuman untuk apa? untuk menentang. Kalau membaca Al-Qur'an niatnya untuk menentang dilarang. Ya, bahkan bisa ditakzir kalau hakim kalau seandainya ke pemimpinan Islam, ya berarti takzir. Atau rujia Islamuhu bisa diharapkan masuk masuk Islamnya, membaca Al-Qur'an dia, tidak apa-apa. Syaratnya harus muslim yang dikatakan haram baca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Kemudian mukallaf. Kalau anak kecil atau orang gila tidak apa-apa. Tidak diharamkan walaupun nanti ada khilaf di situ. Situ nanti disebutkan ada khilaf. Kemudian itu tiga syarat, uh, empat syarat ya. Yang ke, yang keempat syaratnya itu kaunuha bil lafad. Syaratnya dengan lafat. Dengan lafat berarti ada huruf dan ada suara. Ada huruf dan ada suara. Kalau cuman eh, kecap-kecap uh, atau di dalam hati tidak ada huruf, tidak ada suara, itu kalau bacanya dalam hati, mau Al-Qur'an deh, cuman di dalam hati Sedangkan dia dalam keadaan junub tidak diharamkan. Atau dia cuman kecap-kecap ya, hames namanya. Tidak ada suara, cuman ada gerakan bibir. Membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub tidak diharamkan juga. Yang diharamkan itu bil lafat, dengan lafat. Ada lafat berarti ada huruf dan ada suaranya. Itu syarat-syarat yang dikatakan haram bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an. Makanya di situ teruskan apa? Walau ba'dha ayatin bihaitsu yusmi'u nafsahu sekiranya mendengarkan dirinya sendiri, ya berarti apa? Ada lafat di situ. Kalau tidak mendengarkan dirinya sendiri berarti tidak ada lafat. Walau sobian, walaupun anak kecil. Loh, katanya tadi boleh kalau anak kecil. Nah, ini ada khilaf anak katakan tadi. Walau sobian khilafan lima aftabihin Nawawi. Walaupun anak kecil, ya. Berarti apa? Tetap haram walaupun anak kecil. Khilafan lima aftabihin Nawawi berbeda daripada yang berfatwa dengan itu e, pembahasan An Nawawi Imam Nawawi. Imam Nawawi dan yang lainnya berpendapat bahkan banyak ulama yang berpendapat bahwa anak kecil dalam keadaan junub diperbolehkan membaca Al-Qur'an, tidak diharamkan. Cuman ada yang mengatakan haram Nah, Lalu Bushral Karim lebih mengambil pendapat tidak diharamkan. Kemudian wabinah wihaidin, wabinah wihaidin maktuf kepada ataf kepada uh, apa ini maktuf kepada bil janabah. Wa yahrumu bil janabah kemudian wabinah wihaidin Dan diharamkan karena sebab head La bi khuruji Tolkien bukan karena keluarnya tolkin yaitu waj'un yaitu karena apa? darah yang keluar karena e, sakitnya ketika wiladah ketika melahirkan. Salatun diharamkan apa? Salat, wa qiraatun dan membaca Al-Qur'an, wa saumun dan puasa. Wa yajibu qada'uhu las dan wajib menggoda'i puasa, las-shalah tidak wajib menggoda'i salat. Bal yahrumu ghadha'uha alal aujah. Bahkan haram menggodoi salat alal aujah atas pendapat yang lebih terarah. Nah, di sini keharaman bagi orang yang haid sebetulnya ada 10. Ada yang mengatakan 11. Cuman di sini sebutkan cuman 3. Ya. Jadi keharaman bagi orang yang uh, junub 6 ditambah 4 lagi. ditambah 4 lagi. Cuman di sini tidak sebutkan semuanya. Disebutkan malak tiga, sholatun, wakiroatun, wasaumun. Padahal di situ ada sepuluh keharaman bagi orang yang perempuan yang haid. Kita bahas yang ada di sini dulu. Wabinah wihaidin diharamkan bagi perempuan yang haid. La huruji tolkin bukan karena keluarnya tolkin. Yaitu waj'un nasyik minal wiladah. Yaitu eh, kesakitan yang timbul karena melahirkan. Karena keluarnya anak di situ sebelum keluarnya anak kan sakit sampai keluar darah itu namanya dam tolek bukan damun nifas bukan damul head itu namanya darah e, dam tolek lo dam tolek apa dikatakan head bukan apa diharamkan dia megang Al-Quran baca Al-Quran enggak belum keluar head kok dia dia belum keluar head berarti boleh kalau wudhu kalau megang Quran ada wudhu ya, iya jadi dia, dia seperti hadas ya keluarnya sesuatu dari dua jalan. Dia tetap dikatakan uh, orang yang hadas kecil, perempuan yang hadas kecil. Cuman ketika membaca Al-Qur'an tidak diharamkan. Karena tidak ada keharaman bagi uh, apa ini hadas membaca Al-Qur'an. Berarti situ yang dikatakan keharaman bagi orang yang haid pertama itu salat, salat. Salat, salat apapun. Pembahasannya sama pem, seperti pembahasan yang haram bagi orang hadas. Kemudian wakiraatun membaca Al-Quran juga diharamkan bagi perempuan yang head. Kalau dengan maksud Al-Quran saja atau bersama yang lainnya. Kalau bigos ditikir, ya mau corotip, masalah ada Al-Qurannya. Atau dia membaca ketika mau tidur ada doa, mau tidur ada Al-Qurannya. Dia bermaksud dikir saja atau atlak atau mutlakan boleh. Itu sama pembahasannya seperti orang yang junub. Membaca Al-Qur'an, Wasawmun, kemudian puasa. Diharamkan juga puasa. Diharamkan puasa bagi perempuan yang haid. Karena alasannya kenapa sih kok diharamkan puasa? Karena orang keluar darah itu perempuan yang keluar darah itu mut'ifun, membuat dirinya lemah. Membuat badannya lemah. Kemudian puasa juga sama membuat dirinya lemah. Nah, kalau seandainya ada perempuan yang puasa sedangkan dia dalam keadaan haid. Wah, ini ada dua kelemahan nantinya dan syariat melihat untuk kesahan uh, untuk kesehatan badan itu dari segala hal. Nah, walaupun itu perintah cuman syariat tidak semena-mena. Kalau di uh, kalau ada masyagoh kesulitan, syariat tak mungkin mewajibkannya. Karena itu puasa tidak wajib. Tidak wajib, haram bahkan bagi orang perempuan yang haid. Kenapa? lemah, poso lemes, mari ngono keluar head juga lemes. Wajibu qada'uhu dan wajib menggolokinya Untuk puasa wajib menggoloki, Salat tidak wajib menggolokinya, Bahkan haram menggolokinya, menggoloki salat. Kalau Ibn Hajar ya kalau ini sini ada dua pendapat yang kalau menggoloki puas menggoloki salat hukumnya haram indah Ibn Hajar dan tidak sah haram dan tidak sah kalau indah Imam Ramli, yukroh makruh menggodoi sholat. Perempuan yang senang sholat masalah. Ya, setelah suci dari ibadah headnya, digodoi sholat waktu headnya dia. Hukumnya apa? Makruh. Makruh menggodoinya dan sah. Sholatnya cuman jatuhnya sholat sunnah biduni sawab. Dengan tanpa pahala. Ya bagi sunnah cuman tidak oleh pahala. Untuk apa? Faedahnya untuk apa? Jadi dikatakan sholatnya sah, makruh, cuman sah, cuman dia dianggap nafel sunnah yang tidak mendapatkan pahala. Untuk apa? Ya tujuannya ya bisa dipakai untuk nadar. Kalau jadinya dia nadar, sah nadarnya. Kenapa nafel? Berarti gurbah kan? Gurbah sah. Nah, kalau jadinya dikatakan makruh saja, ya atau haram, tidak sah nadarnya. Karena itu hilaf Imam Ramli ini ada manfaatnya untuk nazar. Kalau dipakai nazar sah. Apa itu? Ah? Sunnah tapi ada beberapa. Imam Ramli apa itu? E, menggodoi salat. Di haid. Haid. Hmm. Baik. Karena apa? Karena ada hadis dari Sayyidina eh, Aisyah, "Kunna nu'maru bi qadha'is-shom wa la nu'maru bi qadha'is-shalah." Kita ini kaum wanita diperintahkan untuk menggodoi puasa, tidak diperintahkan untuk menggodoi salat. Agul ya, min hadha? Imam Ramli. Yustahab. Yusta. Yukrah. Hmm. Yukrah. Ya wayatan agidus shalah naflan. Jatuhnya walaupun makruh Sunnah cuman bidun thawab dengan tawa pahala. Ada yang mengisikan ya, buat apa? Nafal dengan tawa pahala. Ya. ya sahnya kan jatuh sunnah. Jatuhnya sunnah walaupun makruh jatuh sunnah kan. Nah, itu katanya dia mengatakan ya sah nadarnya. Sah nadarnya kalau dikatakan tanah dunia naflan berarti sah nadarnya. Ala gol Imam Dia menyatakan makruh, tapi ya. bin Hajar tetap haram. tidak, tidak bisa. Ya, Ibn Hajar haram. Tapi situ dikatakan wajib ya, menggoreng kalau dinadari hukumnya wajib. Imam Romli. Lah itu. Iya. Berarti hukumnya wajib kalau misalnya orang haid dari itu nadar kalau anak bersih anak godoi, sholatnya anak berarti hukumnya wajib. Hah? Lah itu entah kan? tan agiru naflan tan agiru naflan tan agiru naflan ya memang aslinya hukumnya makro kemudian dikatakan sah salatnya dan tan agiru naflan nah itu salatnya itu tan agiru naflan kan iya nah, sekarang dia misalnya saya nadar sholat menggodoi sholat wajib. Kif ya ini. Itu menyatakan Sholat wajib. Eh, itu. Eh, saya nadar, enggak nah, enggak wajib eh. kan. Enggak wajib. Iya sah. Hah? Sah. Makro tapi yang sah. Imam Romli. Nah, itu ibarahnya yang menyatakan eh, boleh untuk nah, dinadari nah. di mana? Takrir. Hah? Takrir. Takrir. Takrir. Kan. Tadi bil pagi. Wah, tidak harus oh, syifa kan? Kalau ana nih, kalau ana selesai haid, ana nazar menggodoi salat. Kan gitu. Watan aqidu naflan inda ram dia lah kalau menggodoi salat itu dari itu. Karohannya itu fiilnya atau gimana itu? Yukrahu godoi solat Lha itu ya Fil iya. wahid Watan agidus sholah Naflan mutlakan Naflan mutlak Min ghairi thawab Min ghairi thawab Iya sholatnya berarti Melaksanakan sholat itu hukumnya makro Bukan sholatnya makro Hukumnya sholatnya dianggap ibadah Nafal kok Bisa dinadari Bisa dinadari itu berarti kan sudah dinadari wajib hukumnya. Kalau dinadari kan berarti wajib ya, untuk dilaksanakan kan. Hmm. Wajib dilaksanakan tapi jadi nafal mutlak. Lalu hmm. tidak gini loh. Kalau yang dulu uh, tadi hukumnya nafal mutlak, kemudian dengan tanpa pahala. Loh terus apa faedahnya? Faedahnya itu bisa dinadari. Ini hukum e, bisa dinadari. Kalau dinadari hukumnya wajib. Coba eh, kalau ada yang bisa lebih kan enggak? kok ini ada rancuh ini. Ya, jadi memang Imam Ramli ada masalah dari sini. Jadi makruh untuk menggodoi sholat yang ditinggalkan pada waktu haid Buatan akidus sholat naflan. Perlunya apa naflan? Perlunya apa dikatakan naflan? Karena bisa dinadari. Kalau ala golnya Imam Romli kan gitu. Nah kalau sudah dinadari berarti hukumnya wajib mengkodok sholat itu. Kalau dinadari. Lalu fitur Coba dilihat ada di tufah sebentar lagi. Teruskan aja. Tapi di situ dikatakan wajib menggoloi bagi uh, wajib menggoloi puasa, cuman tidak boleh menggoloi sholat. Kenapa tidak memberatkan? Kalau menggoloi puasa tidak berat, karena waktu untuk menggoloi itu satu tahun. Kalau sholat sulit. Kalau setiap kali dia setiap bulannya berapa yang mau digolok? Karena itu tidak ada kewajiban untuk menggoloi sholat. Kewajiban menggoloi puasa ada. Ada pertanyaan? Ya. di belakang. Eh, itu ada apa taruh situ dua itu? Enggak usah, enggak usah ini. Ini tentang ayat-ayat Al-Quran tadi yang dibawa oleh orang yang junub. Di sebuah kitab Samsul Anwar ada keterangan bahwa e, di situ barang siapa yang menulis ayat ini begitu kemudian diikat di pahanya itu bisa menguatkan orang yang jima dengan istrinya itu kalau di e, ditinjau dari segi pekeh itu bagaimana itu memegang ya memegang Al-Quran bukan harus dengan tangan memegang Al-Quran bukan harus dengan tangan, dengan semua anggota badannya dia. Ya, kalau taruh di pahanya berarti memegang Al-Quran itu. Diikatkan. Lah ya, diikatkan nempel dengan Bukan untuk giroa itu bacanya. Bukan untuk giroa lagi. Yang Tidak. diperbolehkan untuk giroa. Nulisnya tadi itu untuk giroa itu berarti fiqhul mushaf. karena sekarang nulisnya untuk jimat. Oh, nulisnya untuk yang lainnya. Iya. Bukan lidir, lidirosa itu kan, eh? Apa? Jadi, eh, tamimah kan juga bisa ya. Apa di, dikatakan azimah itu, tamimah. Iya. Kalau dikatakan tamimah ya boleh berarti, bukan termasuk Al-Quran tadi. Azimah, jimat itu kan boleh dibawa walaupun dengan tanpa wudhu. Karena nulisnya bukan dengan maksud Al-Quran, ya betul. Kalau memang itu dengan nulisnya bikos dilawa Ya, Oh iya. Ya. Jadi kalau inti sebetulnya pingin kuat makan yang bergizi. Bukan mendaru Al-Qur'an ada di paha. Itu tidak ada takzim. Ya, jadi jangan mencari cara-cara yang kurang ada takzim terhadap din. Ya, karena din itu adalah takzimuddin. Ya. Man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Rong yang head aja bisa haram baca Quran karena ta'zimul Quran, apalagi hanya sekedar untuk begitu. Yang head, yang junub diharamkan baca Quran karena ada ta'zimul Quran, apalagi ditaruh ada di paha dalam keadaan junub nantinya, dalam keadaan dia bersenggama sama istri. Itu laisa minad din itu. Ada lagi Ustaz. Hmm, itu ini tidak cocok dengan samsul Arifinnya itu. Arifin billah kok begitu. Ini biasanya terjadi di pondok-pondok putri tentang eh, menghafal Al-Quran itu biasanya kalau pondok putri itu diperbolehkan untuk menghafal karena kalau tidak dibaca itu akan lupa. Memang ada pendapat ada pendapat memperbolehkan ada seperti golusuyuti Suyuti boleh bagi junub dan bagi, boleh bagi perempuan membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan haid dan junub ada pendapat di Imam Suyuti kemudian ada pendapat ala, lain ala Gol Malik ada ala Gol Malik ya, Imam Suyuti berpendapat juga iya Imam Suyuti juga kemudian ya ikhtiar karena keluar madhab ke, kemudian ada pendapat lain yang mengatakan Oh, enggak, enggak. Bahkan kemarin ya kalau kita dapat dari Syekh Rahman kemarin ya, ada perempuan bahaya juga ya, bahaya juga orang membaca Al-Qur'an walaupun bikos dzikir sebetulnya. Itu bahaya juga kalau membaca Al-Qur'annya karena bisa menyebabkan gila katanya. Karena kerasukan terjadi jin. kerasukan jin, kerasukan jin. Bisa nah, kerasukan jin. Gampang kerasukan jin. Perempuan yang baca Quran dalam keadaan haid itu. Walaupun bikosid dzikir gampang kerasukan jin karena itu lebih baik dihindari. Eh, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang head dan setiap harinya perempuan itu ngajar dalam masjid? Masalah eh, ngajar TBK dan lain sebagainya. Ya tetap haram hukumnya. Tetap haram Allah alam ada pendapat lain kalau yang tetap haram walaupun dengan maksud untuk ngajar. ada ada pendapat, cuman di muktamad tetap haram. Pendapat Imam Malik al-Muqath fil masjid untuk muallim muallimah Al-Qur'an. Kalau tidak salah pernah anda baca itu. Pendapat Imam Malik itu kalau tidak salah ya. Itu boleh untuk muallimah ya, untuk muallimahnya saja. Kalau tidak salah, sebentar coba itu dicari itu. Hah? Apa? Fathul Qarib ada. Apa? Bacanya atau mukusnya fil masjid? Bacanya. Nah ini sekarang mukusnya fil masjid. Mukusnya fil masjid. Coba itu diri. Hah? Mukusnya fil masjid. Sebetulnya kalau dengan cara yang lainnya masih ada solusinya bagi perempuan yang menghafalkan Quran dari itu gimana tikrornya dengan lewat kaset kan bisa. Kalau sekarang loh ya, mendengarkan orang membaca tadi itu minori atau antetelafat tanpa melafatkan itu juga bisa sebenarnya. Nah, harus eh, dia baca itu ya untuk membaca ya, tapi untuk Mukusnya film masjid ini coba itu dicari. Kok anak pernah pernah baca itu. Allah alam ada di mana waktu itu? Kalau tidak salah di selembaran begitu disebutkan. Tapi di luar Syafi'i kalau tidak salah. Bagi muallimah Allah alam itu. Tapi belum pasti ya, belum pasti apa anas. Tidak ada di situ. Eh, untuk yang lainnya sambil menunggu. Itu yang di Minhaj di mana? Di Tufa sudah didapatkan enggak tadi? Eh, Minhaj enggak, tidak disebutkan di situ. Enggak, hasilnya, hasilnya, hasianya, Syarwaninya. Syarwani ada. Ahmad mana itu? Ahmad. Dolek sore ini. Eh, terus? Saya pakai mic. Untuk masalah muallimah. Uh -uh. Itu indah Tahawi, Imam Syekh Tahawi menyatakan kalau duna ayah walaysa bi Quran. Jadi boleh walau lil haid. Makanya untuk cara pengajarannya mungkin ini juga jadi solusi samping khilaf yang lainnya yang ada. Kalau caranya dengan taktiul ayah itu enggak ada masalah. Jadi Bismillah jadi diterukan itu jadi bukan dikatakan sebagai qiraatul Quran makanya nggak diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Ya, tahawi. Ya. Kalau di samping ada khilaf juga. Hah? Ya memang ada khilaf cuman kita lebih kuat lagi ditambah di sini Indah Tahawi dalam Hanafiyah sendiri ilmu saningan. Kalau masalah itu kan memang Abu Abdullah di di Majmu itu kan mengatakan khilaf li, li Abi Abdullah. Itu ada khilaf ulama menafsirkan Abu Abdullah siapa kunyah itu ada menyatakan Gol Godim Imam Syafi'i juga Abu Abdullah, ada menyatakan itu Imam Malik. Tapi ada menyatakan itu Gol Godim Imam Syafi'i diarahkan itu Gol Godimnya Imam Syafi'i menyatakan boleh li ligosti untuk ligostin dua tujuan. Yang pertama kalau lil muallimah dengan cuk, eh, dengan batasan hanya untuk pas ngajar. Di luar ngajar haram atau yang tadi untuk yang hafizah. Hanya untuk sebatas supaya nggak lupa gitu aja. Kalau misalkan takut seminggu itu kalau tidak dilalar sama sekali lupa ya untuk mengelalar cukup sekiranya nggak lupa itu boleh itu dua tujuan itu yang di, dinisbahkan kepada Abu Abdillah dan menyatakan gol kedimnya Imam Malik ada menyatakan ada Abu Abdillah Imam Malik eh, gol kedimnya Imam Syafi'i ada menyatakan itu Imam Malik hmm. Ah. Dan. hal khuruj daripada khilaf aulah. Udah. Tidak ada muskil yang belum terpecahkan. Yang pertama, eh, mukut di masjid bagi haid untuk tadris. Ya. Yang kedua, eh, apa? Eh, salat bagi orang yang haid yang dinadari. Ya. Yang dinadari. Ya. Allah. Hah? Ya. Mohon di tangkan kembali mas alamat durrijli wamat durrijli il mushafi malam yakun ala murtafiin. Irtifaknya itu ukurannya berapa ya? Sehingga kalau ada tempat yang murtafi boleh makruh ya. Umadur rijlil mushaf hukumnya makruh. Eh, haram. Haram madur rijlil mushaf malam yakun ala murtafiin. Hmm. Murtafi. ada ihana di situ. Ya. Hmm. Dobitnya murtafi. Murtafi. Apa di situ dobitnya? Dobitul murtafi. Malam yakun ala murtafiin. Apa ndak murtafi ala rijil? Zahirnya eh, murtafi jadi terangkat. Terangkat ya di bawahnya rijal seperti irtifaknya sutroh tadi itu yang yastur su'aten itu kan. Waktu il hajah. Dikatakan sulusa dhira' begitu. Kemudian irtifak sutroh daripada e, sholat juga demikian kan yang sekiranya menutup kepala ketika e, dia bersujud tadi itu. E, e, dikiaskan dengan itu berarti thulutha dhira itu Allah alam di situ. Tidak ada dobitnya itu.